Demikian juga permasalahan panjang lebar tentang Al-Qadha wal Qadar. Dan terakhir disebutkan tentang keimanan kepada para malaikat. Demikian juga para nabi. Demikian juga kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Dan kita bersaksi bahwa sesungguhnya mereka di atas kebenaran, yakni para rasul. Anu minubil bil malaikati wan nabiyyin والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين demikian juga disebutkan buah atau hasil dari keimanan kepada para malaikat demikian juga keimanan kepada para nabi dan demikian juga kitab-kitab sudah disebutkan berikutnya akan disebutkan oleh beliau rahimahullah taala wa nusami ahla qiblatina muslimina mu'minina dan kita memberi nama orang-orang yang sholat menghadap ke arah kiblat kita sebagai orang-orang muslim demikian juga orang-orang mukmin. Selama mereka tentu saja tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keimanan mereka. Madamu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mutarifin Selama mereka itu terhadap apa yang datang padanya Nabi SAW, yaitu dari syariat Islam mutarifin mereka mengenal Lafat mutarifin ini sebagai dibicarakan oleh para ulama jadi tidak cukup sekedar dengan dia itu mengakui ataupun mengenal terhadap syariat Nabi SAW, tetapi hendaknya ditambahkan dengan apa ditambahkan dengan dengan beramal Ya lafaz ini sebagai menambahkan seperti Syekh Fauzan Hafizahullah Ta'ala beliau menambahkan lagu dan ma'amal ikhlas Ya harus bersama dengan itiroh mengenal mengenal syariat Allah swt Demikian juga mengakui syariat Nabi SAW Bersama dengan itu harus apa? Beramal juga. Harus beramal demikian juga amalnya itu dilandasi dengan keikhlasan. Ini yang perlu ditambahkan. Kalau cuma mencukupkan dengan mengenal tarif, mengenal syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditakutkan terjatuh kepada pemikiran murjiah yang mana mereka dari kalimat rojaah itu mengakhirkan amal dari iman. Maksudnya amal itu tidak berpengaruh terhadap keimanan seorang. Selama dia sudah bersyahadat, maka dia itu adalah sama kedudukannya dengan yang lain. Maka seperti ini berbahaya. Tapi sebagian ulama ya menyebutkan udur-udur terhadap apa yang disebutkan oleh Alimah Abu Ja'far atau Hawin Wakal ini. ini. Jadi yang penting kita ingat bahwa di sini tidak cukup orang sekedar tarif mengaku demikian juga sekedar meyakini terhadap apa yang datang padanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus tambahkan apa? Harus tambahkan amal harus tambahkan di situ amal. Walau bikul lima qalahu wa akbaro musaddiqin. Dan bagi dia itu terhadap sesuatu yang Nabi SAW ucapkan dan Nabi SAW mengabarkan musaddiqin. Membenarkan. Ya demikian. Jadi mengetahui, mengenal demikian juga membenarkan. Maka dari lafaz disebutkan oleh beliau ini bahwa kita mengatakan bahwa orang-orang yang dia itu sholat kemudian menghadap ke arah kiblat kita. Demikian juga mengakui syarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga mengamalkan syarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengatakan mereka itu sebagai orang yang yang muslim. Dan itu harus berhati-hati dalam permasalahan ini tentang permasalahan pengkafiran terhadap seseorang yang sudah melakukan hal-hal demikian. Semoga Imam Ibn Abil Isra Taala ketika belum menjelaskan ucapan ini Kala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasul Shallallahu alaihi wasallam beliau telah mengatakan sebutkan di sini di dalam Sahih Bukhari nomor 391, demikian juga 392, 393, kabar-kabar yang yang hampir mirip. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan dari hadis Anas bin Radhiyallahu Man sholat sholatan Barang siapa yang sholat Sebagaimana sholat kita Wastaqbala qiblatana, demikian juga salat menghadap kiblat kita. Wa akala dhabihatana, demikian juga memakan sembilan kita. Bahwa muslim maka dia itu adalah seorang muslim. Lahu malana untuk dia apa yang untuk kita juga. Ya, hal-hal yang dia itu menjadi hak seorang muslim. Seperti umpamanya kalau dalam suatu pertempuran mendapatkan bagian dari ghanimah umpamanya Wali ali ma'alina alaihi dan atas dia kewajiban dia itu apa yang juga wajib bagi kita. Yani sama. Jadi barang siapa yang dia itu sholat seperti sholat kita menghadap sebagaimana menghadap kita ketika sholat itu menghadap kiblat kemudian memakan sembilan kita maka dia muslim untuk dia yang untuk kita juga kewajiban dia apa yang sebagaimana sebagaimana kita wajib juga demikian ini menunjukkan kemuliaan seorang muslim Soleh Ibnu Hajar Dengan pernah menjelaskan Hadis ini Di Fathul Bari Bagi awal hadis Sebenarnya hadis ini awalnya ada potongan hadis yang lain. Ini warada fi haqqi ada ada tauhid. Hadis ini sebelumnya ada pembicaraannya itu apa? Orang yang dia itu menolak tauhid. Ya, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Demikian. Jadi lafaz tadi disebutkan asalnya adalah ada orang-orang yang dia itu tidak mau masuk Islam, menolak tauhid, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, tidak mau sholat dan sebagainya. Faida karabihi sorok dan wahid. Apabila dia itu menetapkan dari tauhid dan sebagainya tadi, maka dia menjadi seorang wahid min ahli kitab dari orang-orang ahli kitab, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang muslim. Demikian. Kemudian sebutkanlah lafaz tadi. Ya. wasalah maksud sholat di sini adalah solat sebagai mengatakan yang mengandung solat di situ syahadat terhadap risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasolat syariah minah di syahadah birisalah. Solat yang disyariatkan itu di dalamnya ada ada syahadat juga. Ketika kita tasyahud mengucapkan kalimat syahadat. Ya, kalau seseorang dia itu sholat otomatis dia bersyahadat. Karena dalam kandungan sholat itu ada syahadat. Kemudian disebutkan apa hikmah dari ucapan Nabi tadi? Barang siapa yang dia itu sholat, sebagaimana sholat kita, demikian juga menghadap, sebagaimana kita menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, kemudian makan sebelah kita. Hikmahnya adalah wa hikmatu al-iktisar ala min al-afal. Hikmah jadi mencukupkan terhadap apa yang tadi disebutkan dari perbuatan-perbuatan tadi, sholat, menghadap kiblat, demikian juga makan sembelian itu. Ana Yuki Rubi tauhid min ahli kitab. Sesungguhnya orang yang dihitung menetapkan tauhid dari ahli kitab, ahli kitab dia mengucapkan syahadat mamanya. Wa insya allah kemudian sholat juga, tetapi sholatnya itu ya balu, ya Wa insya allah insallu wastaqbalu wa tabahu lakinnahum lain yusalluna sholat dina, walaupun dia sholat atau mungkin menghadap juga Atau menyembelih juga Tetapi tidak seperti sholat kita Demikian juga tidak menghadap sebagaimana menghadap kiblat kita Dikatakan orang-orang Yahudi juga dia sholat juga Ya, mungkin diantara kita tahu bagaimana adat mereka, ya kan? Kemudian juga sholat mereka, ada juga diantara mereka melakukan sholat. Kalau orang-orang soro ya ini dia peribadatnya di gereja-gereja itu. Ini walaupun mereka sholat, Demikian juga mungkin menghadap ketika sholat itu atau acara yang mereka miliki. Demikian juga menyembelih. Kalau kemudian tidak seperti kita lakukan, maka bukan sebagai seorang muslim. Itu di antara hikmahnya. Jadi kalau kita dapati orang itu sholat seperti sholat kita, tidak seperti sholatnya orang-orang Yahudi atau mungkin orang-orang yang punya keyakinan keyakinan juga sholat juga diam. Bahkan puasa juga, tapi puasanya yakni boleh makan selama dia itu mungkin tidak berupa daging atau tidak dikasih kemudian garam dan sebagainya. Kalau orang-orang Jawa kejawen itu dia makan nasi saja atau mungkin ketela saja. Nah, cara-cara seperti itu ya, kalau tidak seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin bukan dikatakan sunnah muslim. Demikian juga sholat. Kalau kemudian sholat mereka tidak seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin maka tidak dikatakan muslim. Ya demikian. <clears throat> Kemudian disebutkan secara lengkap di Sahih Bukhari Ya, dari hadis-hadis Anas Malik tadi, man sholla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana. Demikian juga menyembelih sebagaimana ya memakan sembilan kita. Dia makan dia makan sembelihan kita. Fadzalikal muslim, maka dia itu seorang muslim, alladzi lahu dhimatullah. Hadis lebih lengkap disebutkan oleh Imam Bukhari di sini dari hadis Anas Anas Malik ya lebih lengkap dari apa yang disebutkan oleh Al Imam Ibnu Abi Ilis di penjelasan syarah akidah Tawawi ini lebih lengkapnya adalah maka mereka itu adalah seorang muslim. Maka orang itu adalah seorang muslim. Alladzi dimatullah. Yang mana untuk dia itu dimatullah yaitu amanah. Untuk dia itu amanah Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulih demikian juga amanah dari rasulnya, amanah rasulnya. Fala tuhfiru Fala Allah fi dimatihi. Sebutkan oleh Ibnu Hajar tuhfiru yakni la taghdaru. Jangan kalian berkhianat terhadap Allah di dalam amanahnya untuk kita benar-benar menjaga ya jangan kemudian berkhianat terhadap apa yang sudah di, di, disaksikan maka disebutkan di sini dari apa disebutkan oleh Imam Abil Is di sini Muhyiddin yusiru syekh taala mengisyaratkan si rahimahullah taala bihadzal kalam dengan ucapan ini tadi barang siapa yang dihitung sholat sebagaimana solat kita ialah sampai akhirnya tadi <clears throat> Hilakan al-Islam wal iman wahid. Sungguhnya Islam dan iman itu adalah satu. Wa anal muslim la yakhruj minal Islam bi itikabi dam malam yastahilu. Bahwa sungguhnya seorang muslim itu tidak keluar dari Islam dengan melakukan dosa-dosa besar. Selamat dia tidak menghalalkannya. Demikian juga ada tambahan selama itu tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman. Jadi kalau orang itu adalah seorang yang sudah muslim bersyahadat, demikian juga sholat, maka tidak keluar dari Islam dengan sekedar dia melakukan dosa-dosa besar. Ini yang hendaknya kita berhati-hati. Karena permasalahan mengkafirkan seorang mukmin atau tidak mengkafirkan itu ada dua kelompok yang berseberangan. Satu bermudah-mudah, seperti orang-orang Mu'tazilah demikian juga orang-orang Khawarij ya mereka sepakat bahwa orang melakukan dosa besar maka mereka kekal di neraka, keluar dari agama Islam. Adapun orang-orang Mu'tazilah ya, mereka di dunia ini adalah di tempat di antara dua tempat. Manzilah baina manzilatain. Di satu tempat di antara dua tempat, bukan mukmin dan bukan kafir. Ini menurut mereka orang-orang Mu'tazilah. Tapi kalau orang-orang orang berpendapat ya yang melakukan dosa besar itu adalah kafir, keluar dari agama Islam. Di neraka nanti mereka akan di neraka. Adapun kekalnya mereka neraka antara Mu'tazilah dan Khawarij adalah sama. Ya itu yang perlu di, dicatat. Bahwa kelompok yang pertama adalah apa? Ya, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan bahwa yang melakukan dosa besar itu adalah bakal di neraka nanti pada hari kiamat. Ya. Keduanya sepakat kelompok dua kelompok ini. Tetapi adapun di dunia mereka berselisih. Mu'tazilah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar ya maka mereka itu adalah di satu tempat di antara dua tempat manzilah baina manzilatain tidak umum dan tidak kafir Ada pun orang-orang khawarij mengatakan mereka itu adalah orang-orang kafir yang melakukan dosa besar yang mencuri ya atau mungkin membunuh atau bahkan mungkin ini berdusta dan sebagainya demikian mereka berpendapat kelompok yang kedua ya yang itu bermudah-mudah kebalikannya itu orang-orang murjiah Ya orang-orang murjia dari kalimat roja'ah yaitu yang mengakhirkan mengakhirkan amal dari iman. Maksudnya apa? ini amal itu tidak apa? tidak berpengaruh terhadap keimanan. Bahkan sebagian mereka bahwa imannya Jibril dan Mikail itu seperti keimanan orang-orang yang bermaksiat selama dia itu sudah bersyahadat. Nah, ini kebalikan dari kelompok ini tadi. Adapun alusunan wal jamaah maka mereka di tengah-tengah. Selama mereka tidak melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman, Apabila dia melakukan dosa besar, maka mereka adalah sebagai seorang mukmin ya yang dia itu adalah imannya lemah. Ya demikian. Mereka masih seorang mukmin demikian juga masih seorang muslim tetapi imannya dalam badan lemah. <clears throat> Sehingga di sini oleh beliau anal muslim la yakhruj minal Islam. Ya, sesungguhnya seorang muslim tidak keluar dari Islam dengan dia itu melakukan dosa-dosa besar. Bertiga bidang Malam yastahilu selama dia tidak menghalalkan, selama dia tidak mengatakan bahwa zina itu halal. Selama dia tidak mengatakan bahwa ya meninggalkan sholat itu adalah boleh. Demikian juga selama dia tidak mengatakan yang lain yang banyak. Ya minuman keras itu adalah bukan mereka bukan mengatakan itu sesuatu yang boleh. Ya, selama mereka masih meyakini bahwa itu adalah haram, halal tadi, maka dia tidak dikafirkan. Walaupun juga di situ juga ditambahkan oleh para ulama ada hal-hal yang itu membuat mereka kafir. Di antara ya nawakidul Islam yang membatalkan membatalkan keislaman mereka. Nanti saya sebutkan. Wal murad bi qawlihi ahlu kiblatina dan maksud ucapan beliau yakni orang-orang yang seperti kiblat kita yaitu man yadil Islam wa yastaqbil Ka'bah. Jadi orang yang dia itu mengaku sebagai seorang muslim dan menghadap ke arah Ka'bah. Wa ikana min ahli ahwa, walaupun dia termasuk orang-orang ahli ahwa. Mungkin punya pemikiran-pemikiran bid'ah. Ya orang-orang ahli ahwa seperti hawa nafsu. Selama ahli ahwanya itu tidak ahli ahwa hawa nafsu ataupun bid'ah mukafirah yang itu mengeluarkan dari keislaman. Seperti pernah di pembahasan-pembahasan sebelumnya seperti namanya wahdatul wujud, pemahaman ittihadiyah yang mengatakan dirinya itu bergabung dengan Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang Jahmiyah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun Syiah Rafidhah ya dari Syiah yang dia itu apa Rafidhah Syiah Rafidhah karena waktu itu menolak ya e, Zaid bin Ali Sebelum mengatakan Ali Zain al Abidin yang kemudian mereka berlepas diri dari e, Zaid bin Ali ini yang dia itu Mengaku yang Bakar demikian juga Umar mempunyai keutamaan. Ya, sehingga dijungi dengan roh itu mereka yang mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Nah, seperti ini ahli hawa seperti ini maka ini bukan termasuk ahli hawa yang dia itu apa? Masih seorang muslim, bukan. Tapi ahli hawa yang yang dia itu bunyi mengikuti hawa nafsu dan kebitahan yang tidak sampai mengkafirkan, tidak sampai dia itu dikafirkan, maka dia itu masih seorang muslim. Demikian juga awamin ahli ma'asi Demikian juga orang-orang yang itu melakukan perbuatan kemaksiatan, terjatuh kepada ya mungkin kemaksiatan berzina ataupun mungkin terjatuh dengan perbuatan mencuri atau minum khamr atau yang lainnya meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman maka masih dikatakan seorang muslim. Malam yakdib malam yakdib bisa mimma ja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama mereka tidak mendustakan sesuatu yang datang padanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya demikian. Dan nanti akan datang pembahasan di dalam rapat wala nukafir ahadan min ahli kita min ahli kiblah. Dan kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblah bin dengan suatu dosa malam yastahilu selama dia tidak menghalangkannya, Ya demikian. Jadi ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa seorang yang dia itu menghadap Sebagaimana kita sholat menghadap kiblat, demikian juga sholat sebagaimana sholat kita, maka mereka adalah seorang muslim. Dan tadi kita sebutkan di situ ada beberapa hal yang perlu dicatat. Hal yang itu bisa membatalkan keislaman. Jadi lafaz tadi bahwa sebenarnya itu mutarifin dengan dia itu mengenal. Syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui itu tidak cukup, harus kemudian dengan amal. Demikian juga tidak melakukan hal-hal yang itu bisa membatalkan keislaman. Kita baca sedikit beberapa hal yang itu membatalkan keislaman bisa ditulis ya Subhanallah saya Muhammad bin Abdul di buku beliau atau risalah beliau yang kecil Nawakidul Islam membatal membatal keislaman. Disebutkan di situ anna nawakidul Islam asyaratun. Nawakid. Sesungguhnya pembatal Islam itu ada sepuluh. Ya, bisa ditulis. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah Syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyebutkan 10 ini sebenarnya ada penjelasannya, tapi di sini kita mengulang lagi. Untuk kita mengingat hal, -hal seperti ini. Yang pertama adalah yang batal keislaman syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah di antara, di antara bentuk syirik adalah apa? Adzabu li menyembah untuk untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah untuk selain Allah Subhanahu wa taala termasuk dari bentuk kesyirikan. Seperti dia menyembelih untuk jin atau menyembelih untuk kuburan. Kemudian azan yang kedua yang batal keislaman adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaid. Yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Menjadikan antara dia dengan Allah perantara yat'uhum yang mereka berdua dengan yang mana dia itu berdoa dengannya. Wasaluhum syafaah. Demikian juga minta mereka itu syafaat. Ini termasuk yang batal keislaman. Tawasul syirkiyah. Ya, yang kedua bisa ditulis tawasul syirkiyah, menjadikan perantara yang berupa kesyirikan. Apa itu? Minta pada kuburan orang yang sudah soleh Perbuatan mereka ini seperti perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Tadi kita sudah mengulang-ulang. Orang-orang kafir Quraisy itu di zaman Nabi mereka meyakini patung itu tidak bisa memberi. Ya, tetapi apa patung itu agar bisa mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana budu bila dikoribuna ila zulfa. Tidaklah kami menyembah patung-patung itu kecuali agar semakin kami dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya lebih dekat. Demikian juga yang minta pada kuburan itu. Aku kan banyak maksiat. Aku adalah kan orang yang penuh dengan dosa. Ya ini berlumuran dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Adapun yang di dalam kuburan ini orang-orang soleh, mempunyai jah, kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian me mengkiaskan bahwa seorang kalau mau mendatangi raja, maka butuh kepada pengawal, tidak mungkin langsung. Sehingga kita juga demikian, kalau langsung minta kepada Allah tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus ada perantara. Maka di sini mereka melakukan kias yang kias bentuk syirik. Yang kias atau permisalan yang salah. Ini ini dibahas di permasalahan tawasul yang berupa tawasul syirik. Jadi yang kedua adalah tawasul kesyirikan. Yang ketiga adalah dari batal keislaman walaupun dia bersyahadat demikian juga tadi disebutkan yaitu dia itu mengakui apa yang datang pada Nabi SAW. Demikian juga menghadap kiblat kita juga. Demikian juga sholat. Maka ini perlu ditambahkan bahwa di situ ada hal-hal yang bisa membatalkan kesenangan seorang. Dan itu juga kita bahas sih, baru lewat pembahasan kasus syubhat. Sebagian menyimpulkan dengan apa hadis Usama bin Zaid. Waktu itu Nabi memarahi Usama bin Zaid karena membunuh orang yang sudah bersyahadat. Demikian juga hadis Abdul bin Umar radhiyallahu Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersyahadat ya ila akhirih umirtu an nas demikian juga tadi hadis man sholat sholatana wastaqbala tanah. ini juga ya ini harus dibimbing dengan penjelasan para ulama kalau kemudian ya tampak dari orang bersyahadat itu suatu yang membatalkan keislaman yang kita dudukan sebagaimana kedudukannya di antaranya tadi ya yang batal islaman berikutnya yang ketiga adalah man lam yukafir al musyrikin yang tidak mengkafirkan orang musyrik, tidak mengkafirkan orang musyrik. Ausyaka bi kufri atau ragu-ragu. Semua agama benar si Allah Subhanahu wa taala, semua agama benar di si Tuhan. Ini salah. Ini salah harus kita peringatkan. Tidak ada kita niat untuk kemudian ini bermudah-mudah mengkafirkan orang tidak. Kewajiban kita menyampaikan kepada manusia bahwa tidak boleh seseorang itu ragu terhadap kafirnya orang kafir. Aku tidak mengkafirkan orang kafir tidak boleh. Ya, sekarang kita berbicara tentang masalah akidah kita tidak boleh campur campur campur baurkan tidak boleh. Ya, karena termasuk membatal, membatalkan keislaman tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu-ragu mereka itu adalah kafir atau musyrik. Ya. Dan Allah menyebutkan dalam, dalam Al-Qur'an, "Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin." Jelas. Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik. Kalau mengatakan mereka tidak kafir, semua benar. Si Allah Subhanahu wa taala agama agama semua benar, berarti kita mengingkari ayat ini. Ya, mengingkari ayat yang dalam Al-Qur'an. Bahkan kita sudah tahu yang mengingkari satu ayat saja atau bahkan satu huruf dari, dari Al-Qur'an maka kafir. Ini ini keyakinan kita. Kita berbicara sekarang adalah berbicara masalah agama kita. Kan demikian harus nasihati manusia, tidak boleh mengatakan bahwa semua agama benar tidak boleh ya semua agama baik tidak bisa karena kita seorang berbicara sebagai sebagai seorang muslim dengan akidah kita ya demikian jangan dicampur jangan kemudian dicampur baurkan kemudian juga yang ketiga yang keempat yang diantara batang keislaman manita pada anna ghairu hadi nabi akmal min hadihi seorang yang meyakini selain petunjuk nabi lebih sempurna Seorang yang meyakini selain petunjuk Nabi lebih sempurna atau sama. Ya. Maka ini kafir juga. Hati-hati. Kita semua harus meyakini bahwa Al-Qur'an demikian juga hadis itu adalah lebih sempurna, lebih bagus. Tidak ada yang menyamainya. Ya, tidak boleh. Dari hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Anda termasuk pembatal keislaman yang meyakini bahwa hukum yang dibuat oleh manusia atau selain yang dibuat oleh manusia umpamanya jin dan sebagainya itu lebih bagus daripada petunjuk Nabi. Itu termasuk yang membatalkan keislaman. Harus diingatkan seperti ini. Ya, tidak boleh kita meyakini bahwa selain hukum Islam itu lebih bagus. Atau sama, tidak boleh. Yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a rasul walau amila bihi. Seorang yang benci terhadap sesuatu dari syariat yang datang padanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benci terhadap syariat ya walaupun diamalkan walaupun diamalkan benci terhadap jenggot hati-hati ya atau mungkin celana di atas mata kaki ini berarti benci terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hati-hati permasalahan ini termasuk yang membatalkan keislaman ini tidak sekedar kemudian mengaku apa yang datang pada Nabi SAW, ya, kemudian dia benci, ya, tidak boleh. Atau permasalahan-permasalahan yang sensitif, ya, jadi perkara perempuan itu masalah pernikahan, ya demikian. Demikian juga pakaian dan sebagainya, pemain wajib untuk kemudian pakai jilbab dan sebagainya. Maka dia benci, ini berbahaya, walaupun dia beramal. Termasuk yang dihitung, itu membatalkan dan penjelasannya sudah lewat panjang lebar. Asal yang keenam adalah manista bisain min dinillah mengejek. Mengejek sesuatu dari agama Allah. Hati-hati. Mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala termasuk membatalkan keislaman. Kemudian yang ketujuh, asihir, sihir. Dari berbagai bentuk macam sihir, sihir pelet. Ya, demikian juga mungkin ya pesugihan dan sebagainya santet dan sebagainya. Bentuk-bentuk seperti itu adalah ia mengeluarkan dari keislaman. Ini dibahas yang lebar di kitab tauhid. Kemudian yang kedelapan adalah mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin. Menolong orang musyrik dan membantu mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini membatalkan keislaman menolong orang musyrik, menolong menolong orang kafir dan membantu mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya entah dari bentuk mencari kabar, ya memata-matai atau mungkin dalam hal ekonomi dan sebagainya atau saling mencintai untuk menghancurkan kaum kaum muslimin, maka ini termasuk batalkan keislaman. Demikian juga yang kesembilan adalah manik kau ta'ana ba'dun nas yasahu al-khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seorang meyakini bahwa seorang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Allah. Seorang meyakini bahwa seorang itu ya ada seorang yang jadi seorang yang dia itu mempunyai keyakinan bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi SAW, dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian mencontohkan Nabi Khidir yang keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini, ini termasuk mengkafirkan juga. Ya, sesuatu yang bisa mengkafirkan dia dari keislaman dia. Dia sudah apa? Sudah marifat, sudah hakikat, sehingga tidak lagi sholat, tidak perlu puasa. Kenapa? Karena aku sudah marifat, karena aku sudah sudah ini hakikat sudah. Tidak ada ikatan, ikatan dengan syariat selalu zaman tidak ada. Ya, maka ini kafir. Jadi yang punya keyakinan-keyakinan ahlu marifat, ahlu e, hakikat kemudian tidak lagi terikat dengan sunnah Nabi, tidak terikat dengan perintah Allah, maka dia kafir. Kemudian yang ke-10 adalah al-irad Andinilah berpaling dari agama Allah swt, Berpaling dari agama Allah swt, Tidak mau belajar, tidak mau beramal. Ya, tidak beramal, tidak belajar. Maka seperti ini juga termasuk yang mengenal Islam. Jadi penjelasan beliau ini tadi perlu ditambahkan dengan hal ini tadi dan itu penting. Seorang yang dia itu menghadap kiblat kita, sholat sholat kita, memakan sembilan kita, maka dia itu muslim. Ya, selama dia meyakini syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi juga kita tambahkan. Ya, selama dia juga beramal, demikian juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan bersama dia. Kemudian disebutkan berikutnya kalau Allah taala wala aku fillah Wala numari fi dinillah. Nakhut itu adalah pembicaraan yang panjang lebar. Pembicaraan yang tidak ada gunanya. Berdalam-dalam. Wala nakhudu yakni kita tidak berdalam-dalam di dalam zat Allah SWT. wa taala. Ya, wala nakhudu fi Kita tidak berdalam-dalam. Berbicara tidak bermanfaat di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Wala numari fi dinillah. Numari mira yaitu debat. Dan kita tidak berdebat di, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengartikan seperti ini? dari Syekh. Dari Al-Imam Ibn Abil Isra wa ta'ala Yusiru Syekh wa ta'ala Mengisyaratkan Syekh ini di sini Al-Imam Matahawi Rahimah ta'ala ilal kafi an kalamil mutakalimin al batin untuk menahan diri, untuk berhati-hati dari ucapan orang ahli kalam yang batin. Ya, ahli kalam adalah batin, Bukan berarti ahli kalam ada yang baik, ada ahli kalam itu adalah batin. Jadi Imam Syafi'i berpendapat orang ahli kalam, ahli kalam itu adalah syariat dibenturkan dengan akal. Harus dibangun di atas akal. Ini ahli kalam. Hukuman yang menurut Imam Syafi'i itu adalah di dicambuk demikian juga untuk kemudian di diseret ya mengelilingi kota. Ya, demikian kurang lebih. Jadi di sini untuk kita berhati-hati dari apa ucapan Abdul Kalam. Ya, demikian juga mereka berdalam-dalam tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum yatakallamuna fil ilah bighairi ilmin. Karena mereka berbicara di dalam zat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya demikian. Ya tabiuna ila dhanna wa matahwal anfus. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali prasangka dan apa yang menjadi hawa nafsu mereka. Walaqad ja'u min rabbihimul huda. Dan telah datang kepada mereka dari roh mereka itu petunjuk. Surat An-Najm ayat 23. Tidak perlu untuk berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. <clears throat> Sebutkan di sini oleh beliau Allah taala ucapan Abu Hanifah Allah taala La yang bagi lihat dan ayat di bidatillah bishay Tidak sepantasnya seorang itu berbicara tentang dat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Tidak sepantasnya dia berbicara tentang dat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Bal yasifu bahkan mensifati Allah Subhanahu wa taala bima wasafa nafsu. Dengan apa yang Allah itu mensifati dirinya sendiri. Demikian juga Nabi SAW mensifati Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Jadi seorang tidak boleh untuk kemudian berdalam-dalam di dalam zat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang orang-orang di dalam demikian juga berdebat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Walau adapun makna wala numari fi maknahu la nuqasimu. Kita tidak berdebat. Ya, la la nuqasimu alal haq. Kita tidak berdebat dengan alul haq, orang-orang yang benar tidak perlu kita untuk berdebat. Mereka di atas kebenaran. Bi ilqa'i ahli ahwa alaihim dengan melemparkan dengan memberikan kerancuan-kerancuan orang-orang ahlu ahwa kepada mereka. Ya, demikian. menurut beliau. Ya, yang jelas di sini adalah larangan untuk kita, termasuk dari akidah kita adalah larangan untuk kita berdebat di dalam agama kita. Dan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, situ ada hadis-hadis yang banyak bicara tentang ini. Sebutkan oleh Imam Bukhari, ya, bisa, bisa dicatat hadisnya nomor 7188 ketika beliau menyebutkan Imam Bukhari ya di kitab Ahkam bab di al khosim yaitu ada ilmu kusuma terus menerus berdebat Hadis Aisyah radhiyallahu anha semua lima Bukhari lima Muslim. Kalau beliau mengatakan, kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini larangan kita semua berdebat dalam masalah agama. Kecuali dalam hal ketika kita berdakwah dan perlu punya keahlian padanya. Ya, nanti yang disebutkan ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl, "Utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum bil latihi asan." Berdakwalah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmah dengan hikmah. Wajib bagi kita untuk berdakwah dengan hikmah. Kalau kemudian mereka masih dalam keadaan belum menerima kebenaran, wal itu hasanah. Berikan mau'idah nasihat yang bagus. Sebutkan apa itu mau'idah hasanah nanti insyaallah. Kalau masih kemudian tidak mampu, ada syubhat bercokol di pikiran dia, wajah dilhum bila dia hasan Maka debatlah mereka dengan bagus dan itu butuh ilmu. Bukan setiap orang mampu. Ya, kalau merasa dirinya itu mempunyai kelemahan atau tidak dalam ilmu maka meninggalkan tingkatan yang ketiga ini. Ya, karena termasuk ya secara umum larangan tentang masalah berdebat. Nabi mengatakan semua adalah Aisyah ini Fadlanha ya Nabi SAW beliau mengatakan abghadur rijal ilallah orang yang paling dibenci, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala al-aladul khosib Al-aladu Ya ini orang yang bengkok al Khosim debatnya. al Khosim itu yang sering berdebat. Ada fil Kusuma. Orang yang sering berdebat dalam keadaan ya salah. Dalam keadaan bengkok. Alat ya ini munharif, awaj yang bengkok. Debatnya salah, debatnya ngawur. Terus menerus berdebat di dalam kebatilan. Itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Sungguh Ibnu Hajar rahimahullah taala, aladu yani awaj bengkok. Ya. Sebutkan wa huwa sabu dawa munharifan ala wasli fam ila janibihi. Memberi, memberikan obat tetapi dia berbelok dari sebelah sisi mulutnya. Yani debatnya itu adalah debat yang salah. Debat yang ngawur. Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terus-menerus berdebat. Al-Qasim itu yang Ad-daim al-khusumah, terus menerus berdebat, berdebat, berdebat, berdebat terus. Suka berdebat dia. Bersama dengan itu dia alat, ya ini bengkok, debatnya ngawur. Tidak dilandasi ilmu. Ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu SWT Sebagian mengatakan Sebagian yang Hajar di sini abghadu rijal, sebagian mengatakan itu adalah orang kafir, al-mu'anid yang membangkang. Sebagian mengatakan ya al-mu'tamid orang yang sengaja Baik orang itu kafir atau orang muslim. Yang benar, yang benar adalah apa? Baik orang kafir ataupun muslim. Ini sebagian mengatakan tafsirnya adalah Abu Rijal yang paling dibenci oleh Allah yaitu orang kafir yang dia demikian keadaannya. Tetapi ulama yang lebih tepat adalah soal yang belajar masuk di situ orang muslim ataupun orang kafir. Seorang muslim yang dia itu suka berdebat dan debatnya itu adalah bengkok tadi ngawur, ya maka itu adalah termasuk yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya demikian. Juga disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Ya disebutkan di Sunan Abu Dawud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau menyebutkan di Kitabul Adab Bab Husnul Khuluq Imam Nawawi juga masukkan di dalam Riyadhus Shalihin bab husnul khuluq juga, akhlak yang mulia. Beliau menyebutkan dari sini, sebuah Imam Abu Dawud. Allah taala. Hadis sumber 4800. Hadis sahih surat Sahih al Dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, kalau beliau mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis keutamaan orang yang menjauhi debat. Untuk dia itu adalah apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana zaimun. Sebutkan zaim itu domin. Aku menanggung. Aku akan menanggung bibaitin fi rabadil jannah. Dengan bait apa itu rumah. Aku menanggung untuk dia itu rumah fi rabat. Disebutkan <clears throat> Sebutkan bahwa di sini adalah kosor istana. Ya, aku menanggung untuk dia itu istana rabatil jannah ma haulaha kharijan anha yaitu halaman surga ya jadi Nabi SAW beliau menanggung untuk orang ini mendapatkan apa? Mendapatkan istana di halamannya surga. Liman tarokal mirok untuk orang yang meninggalkan debat. Wa in kana walaupun dia dalam keadaan benar. Dia tahu dalam keadaan benar tapi tidak mau berdebat. Maka orang yang seperti ini Nabi SAW menabung untuk dia untuk mendapatkan ya di istana yang ada di surga. Walaupun dia dalam keadaan benar tapi dia tinggalkan. Wa baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib. Demikian juga untuk dia itu istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta. Wa in kana walaupun dalam keadaan apa? main-main saja. Sebagian orang kan dia main-main, bergurau tapi berdusta. Maka ini adalah perbuatan dusta, perbuatan dosa juga. Dia tinggalkan hal seperti ini walaupun main-main supaya jadi seakan-akan menjadi akrab. Akhirnya dia bergurau tapi gurauannya gurauan dusta, bergurau dusta. Kalau dia tinggalkan maka Nabi menjamin untuk dia itu mendapatkan apa? Rumah di tengah-tengah surga. -tengah Wa bi baitin fi al jannah liman hasana khuluquhu. Demikian juga Nabi menjamin itu yaitu rumah di atas surga bagi orang yang akhlaknya itu bagus. Ya demikian. Ya demikian. Adapun yakni ayat di dalam surat ya An-Nahl disebutkan di surat An-Nahl ayat yang ke-125. Untuk ilah sabili rabbika bil hikmah. Tadi kita sebutkan. Berdakwalah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Bil hikmah ayat kuli ahadin al hasbi halihi. Hikmah itu adalah setiap orang itu sesuai dengan keadaan dia, sesuai dengan pemahaman dia. Ya gitu. Jadi dakwah itu bisa ditulis pertama tingkatnya adalah dengan hikmah. Tingkatan yang pertama berdakwah itu adalah dengan hikmah. Ya ini apa? Sesuai dengan keadaan orang yang dakwahi. Dan termasuk dari hikmah itu adalah dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Jadi dakwah dengan hikmah itu adalah dakwah dengan ilmu. Wal bil aham falaham. Hikmah itu adalah apa? Berdakwah dari yang paling penting kepada yang paling penting. Itu. Jangan berdakwah dulu pertama ya tentang masalah puasa umpamanya. Bukan ya, pertama masalah tauhid, ya ini yang penting dan yang paling penting. Kemudian nabil akrab ila adhan yang paling dekat kepada pemahaman orang baru masuk Islam. Ya, dakwahnya hal yang paling mudah untuk dia pahami. Jangan yang sulit-sulit dulu. Isim ya ada mabni, ada mu'rab, nah, bingung dia malah. Yakni yang sesuai dengan pemahaman dia. Ya, Wabirifik demikian juga dengan lemah lembut Termasuk hikmah dalam dakwah itu dengan lemah lembut Ya demikian. Pak in dalam bil hikmah, kalau dia bisa menerima dengan hikmah alhamdulillah. Wa ilah kalau tidak mau, tingkatan dakwah berikutnya apa? Wal mau itu al hasanah. Nasihat yang baik. Fa lo mahu bil da'wah bil mau itu hasanah. Berpindah kepada derajat yang kedua. Mau itu hasanah, yaitu apa? Yaitu yang tadi ditambahkan dengan apa? Dengan, tadi kan lemah lembut dan sebagainya. Tambahkan sekarang dengan apa? Wal wanahji, Perintah dan larangan. Ya. Al makruh bitarghib wa tarhib. Sebutkan perintah dan larangan dan apa? pahala demikian juga ancaman. Sebutkan kalau kamu meninggalkan sholat kamu nanti akan mendapatkan siksa. Kalau kamu melakukan sholat seperti tadi mamanya, ya. Barang siapa yang di pembahasan fikih, barang siapa menjaga 12 rakaat sholat-sholat sunnah, ya, sholat-sholat rawatib, maka untuk dia itu rumah di surga. Nah, demikian. Dan saya menjaga menjaga yakni doa-doa ya Allahumma anta rabbina ilaha illa anta. Maka untuk dia ini keutamaan ini dan itu. Ya demikian. Jadi tingkatan itu hasanah itu apa disebutkan perintah dan larangan yang diikuti dengan apa? Dengan target buat target. Pahala demikian juga ancaman. Anjuran dan ancaman. Ya demikian. Demikian juga disebutkan Balasan orang yang dia itu taat dalam surga penuh kenikmatan. Balasan yang dia itu kemaksiatan mendapatkan yakni neraka. Demikian juga siksaan. Itu itu wah itu hasanah. Wah itu hasanah ada tambah itu tadi. Tambah anjuran, demikian juga ancaman dan sebagainya. Kemudian kalau dia masih tidak mau menerima, ya Baikkanlah al ya roh anna ma huwa alaihi hakun Kalau kemudian dakwah itu merasa dia benar au kana da'iyah ilal batil atau sebagai tukang dakwah kesesatan maka seperti ini bagaimana? Ya tidak setiap orang ya yang mampu. Fayujadil, fayujadil bilati asal. Maka debatlah yang dia itu lebih bagus. Ya demikian. Tentu saja ini adalah orang-orang yang punya kemampuan. Ya demikian. Wa yaturuk allati takunu ala istijabati aklan wa naqlan. Yaitu apa? Jalan-jalan yang bisa mengajak dia menerima dakwah itu secara akal ataupun secara nakal, secara yakni Al-Qur'an dan hadis. Itu. Jadi tingkat yang ketiga yaitu apa? Debat yang baik yaitu apa? Dengan menyebutkan jalan-jalan yang sesuai dengan didukung dengan syariat dan didukung dengan menurut akal mudah mereka pahami ya demikian yaitu menghadapi orang-orang yang itu apa yang dia itu mempunyai syubhat mempunyai kerancuan ini ini derajat yang ketiga Al maksud maksudnya adalah apa? Untuk tidak kemudian berdebat tidak, tapi untuk mencari kebenaran. Ya demikian. Ini tentang permasalahan ya tadi. Debat secara umum adalah suatu yang tidak boleh. Kecuali kalau mungkin di situ perlu dan debatnya itu adalah untuk mencari kebenaran, maka diperbolehkan. Sebutkan oleh Imam Al Barbari di yakni Syarh Sunnah Beliau menyebutkan wa idza arada istiqamah al haq. Kalau engkau ingin istiqomah di atas kebenaran, wa tariq ahli sunnah dan jalan yang sunnah, kau belakang sebelum engkau fahdar al kalam, hati-hati dari ilmu kalam. Wa ashabal kalam, orang-orang yang mempunyai ya ilmu kalam. Jadi jauhilah ya ilmu kalam dan orang-orang yang mempunyai ilmu kalam. Wal jidal wal mirah. Demikian juga orang suka berdebat, demikian juga orang yang itu apa? Jangan suka berselisih, berdebat demikian. Demikian suara beliau. Panjang lebar di sini. Salah demikian kita belajar Sunan